oleh konflik Sunni dengan si A menurut jadi nek bapaknya pangeran Benowo itu rada Sunni nek Arya dipanggil rada si A nek awakmu si C aku si B ini ya jadi gak usah repot-repot soal iku Sunni si A kanggoku dulurku kabeh aja benci sebab awakmu benci si A itu yang mereka rasa adalah Israel dan Cina nah kandani sebab Cina iki kok merajalela sak dunia Pulau Jawa lor kabeh kate direklamasi kate dipek dhewe digawe tamasya dhewe awak gak iso nyewa bias dan yang mampu menyaingi Cina hari ini hanya Iran karena Cina sama Iran sama-sama memakai imamah ada kepemimpinan dari atas sampai ke bawah secara sangat solid kalau Iran pakai syiah imamah syiah kalau Cina pakai komunisme jadi tukang dukur sampai nisor taat kabeh di kene tidak ada ketaatan di Indonesia ini di NU sendiri wis ana Basul Masail ana fatwa PBNU pun di daerah gawe dewi-dewi karena demokratis itu mana gitu ya di Indonesia siapa meneh kadang orang Indonesia gak sinau imam iku apa makmum iku apa gak ngerti filosofi ini gak ngerti logika politiknya gitu loh Sing imamiku sopo iku sopo sopo tadi imamiku sopo dadi terus diangkat Jurni ndi kedaulatannya? Ayo. ini tak gurung iso wong Indonesia itu. Ya tapi ini nek nek gak didik ya, cek awakmu itu duwe kesadaran politik cuma sing penting kok nyanyi ya gitu. Tapi cek loh. Jadi imam itu hanya bisa menjadi imam kalau diizinkan oleh makmum. Jadi nah ibarat jerakan sih jerakan itu imamnya sama makmum. Makmum. Makmum. Jadi aja petirap ini kan jadi imam. Kok bawa bawa no surat e terawih al-baqarah. Mbok mbok mbok mbok. Ngelempah gini harus mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Tapi awon. Zalikal kitab. Waduh. Terus makmumnya ini. Waduh. Waduh. begitu oleh begitu oleh lima ayat. Wes hatimu mulai gak ya. Wes eh sidik kan juga ilustrasi ya aja muring-muring. pokoknya ada imam pikirin kafe sendiri ndek sopong sapa ngerti ana wong tuwek gak tahan apik suwe ya toh sapa ana ngerti ana wong lanang bojone kating lairno gitu. Sak piturute dadi oleh imam yo aja kecepetan kon di Blitar iku. Jadi kula ngono alamin Allah akbar kan sampeyan iku duduk iku duduk sembahyang itu jenenge itu balapan sprint gitu ya. Eh? Ya, ini ya, ya. Oke, jadi tak balik menang Pangeran Benowo. Ini ngejel cerita ya. Jadi Pangeran Benowo itu kenapa kenapa sampai di sini karena jadi gak gelem melok pertengkaran E musuh Arya Penang Sang. gitu kan? Aku gak melok politik lah, aku gak lah. Akhirnya ini terjadi akhirnya karena Pangeran Benowo lebih masuk ke wilayah kultural dan spiritual maka akhirnya yang meneruskan kekuasaan di Demak kemudian eh, Pajang waktu itu kemudian menjadi Mataram adalah orang yang membunuh Aryo Penangsang yaitu putranya Ki Gede Pemana eh, Ki, Ki Gede Pemanahan yang namanya Wijoyo panggilannya Jebeng kemudian dia menjadi Panembahan Senopati benar ya iki Wah, tak ceritani saya nyedot, tapi bapak ini ngene Nah, pada suatu hari ini pungkasan cerita yang pertama. Pada suatu hari pada tahun 2000-an, 2001 apa 2000 ini ya. PDIP wis kuat dan merasa itu duwe presiden. Ngono. Jadi pokoknya negara harus jadi presiden. Wang Islam yang ngono, Masuk tidak tahu di presiden sing temenan Islam rek. Akhirnya Habibie dicoba dicalonkan. Jadi pokoknya nek wong Islam karpe Habibie, nek wong eh, nek wong PDIP karpe Mega. Akhirnya ini nek dijarno saya ingat, wae sing jadi mesti darah darah di Indonesia. Akhirnya aku keperuk Gus Dur pada suatu siang di sebuah pertemuan di Kuningan aku keperuk Gus Dur terus Gus Dur takon ya apa bisa iki dulu tiada ya, ada, ini Iki susah ngirim dan nek ngene carane iki. Lazım nah, di banser ini. Terus, ya Gus, ini, nek ini ya kudun ndolek sing netral Gus. Terus Gus takon, nek sultan ya apa? Maksudnya sultan nama kubuana ke-10. Gus, sampai masuk gak sultan Gus? Wis aku takon, sampean milih sultan aku gak nelo-nelo, aku gak. Nek apa-apa jan jaluk tolong aku, aku ngerti siapa sultan sampai hari ini ya jadi iso gak iso cakap apa tidak cakap bener tak gak bener jujur gak jujur aku roh jadi nek iso aja sultan nah terus apa cak gak apa sapa-sapa saiki iso sapa nah, terus aku nolong nolong nolong ngomong wis ngene Gus kudu sultan sing asli Gus sapa sultan sing asli bisa kan gak kenal jenenge Sultan Abdurrahman. Iya. Oh sampeyan ngono ah Lho, Gus iya Gus temenan iki. Sampeyan duwe utang. aku utang apa? Sampeyan iku turunan ke sembilan dari Pangeran Benowo. Nah Pangeran Benowo itu dia mereka lunga teko istana akhirnya gak bisa terkendali akhirnya Wali Songo yang semula menjadi backup kekuasaan politik kesultanan digeser, dihilangkan, diganti oleh Nyai Roro Kidul. Itu gara-gara Benowo belum jadi rojo. Akhirnya jadi ratu adalah pangeran eh Panembahan Senopati. Nah Panembahan Senopati masih ada eh, ya muridnya Sunan Kalijogo meskipun murid-murid rojo. guring-guring ya. Tapi dia tidak tidak mau meneruskan lari Songo, maka dia kemudian ada mitos Nyai Roro Kidul. Nyai Roro Kidulku duduk Nyai Roro Kidulku aslinya kanjeng ratu kidul ya ibu ya nek sing hubungane karo raja kanjeng ratu kidul nek nyai ratu kidul ku Nih. Jadi nek kanjeng ratu kidul iku jenenge nawang wulan nek kita kenal lagi. nek nih jenenge nawang sih eh, nah, Sri nawangse i yang dikenal dengan Nyi loro. Itu itu tidak sama dengan kanjeng ratu Kidul podo-podo ayu nih Wah, kena ke Wis kon wali. Lina lilur, linggo lico, lilir. Lali anak, lali dulur, lali tonggo, lali konco, lali sembarang. Lir. Ya apa ya ya? Lina lilur, linggo lico, lilir. Nah, lali anak, lali dulur, lali tonggo, lali konco, lali sembarang kalir itu menurut ceritanya ya Yes, tapi nggak usah kita persoalkan. Nanti akan kita cari pokoknya yang penting Pangeran Benowo kita jadikan sumber berkah di desa ini, sumber berkah di wilayah ini mana ya. Eh, saya satu ini. Tak terus Gus tuh, oh sampai yang jauh ta. terus tak terus. Sampean itu dia utang, kan itu nyaur. Sampai itu balik ke istana. Mana? udah itu. iku. dapat dadak percaya nina gitu ngono wis tutuk omah matur anu to buluria are are, wong-wong PKB aku diurung-urung cak sampean apa ae Gus Dur diojok-ojok jadi presiden ketika itu ndak ada orang berani membayangkan Gus Dur jadi presiden saya awakmu sekali nerima wis cuman zaman itu kan gak ono wong wani bayangno Gus Dur dhewe gak wani bayangno kan jadi presiden tapi mulai ngomong itu, waktu diuring-uring ngapur Bunuria, diuring-uring dari Pak Matori Abdul Jalil, karo sopo, karo sopo, gitu. Akhirnya kita bikin diskusi bahwa saya ini kudu wong kue. Nek Habibi tadi, tidak ide ngamuk, nek mega tadi wong Islam ubah. Kudu anak wong tua. Maka saya bilang harus ada begawan yang memimpin sebagaimana peralihan dari Mojopahit ke Demak harus ada wali yang memegang kekuasaan Raden Patah hanya menjadi Perdana Menteri tetapi kekuasaan dan gendongan politiknya harus ada di tangan Panembahan atau waktu itu Sunan Ampel tapi eksekusinya pada Sunan Kalijogo jadi Indonesia kudu dipimpin oleh orang tua Saya aku diurung-urung karo pamin es opo wis modern karo begawan-begawan Nah, pokoknya zaman itu benar benar temenan ngurusin. ngurusi rek. Masa aja aku mau mau temenan. Nek gak kepeksa, nek aja nek kok kepeksa tak seroi. Tak sendoi ini ya. Tapi gue sih tadi akhirnya Gus jadi kenapa? Akhirnya semua orang percaya bahwa harus ada penengah. Kemudian Pak Amin Rais akhirnya percaya terus dia bikin poros tengah. Nah supaya Gus jadi harus ada empat, harus ada tiga pihak yang oke okay, yang melakukan kepala pertama saya datang ke Pak Akbar Tanjung kira-kira 30 menit beliau percaya bahwa kalau bukan Gus yang jadi ini nanti akan bentrok untuk sementara biar Gus dulu menata keadaan nanti pelan-pelan dibikin pemilu berikutnya akhirnya Akbar Tanjung setuju golkan sip fix milih Gus Dur terus PJIP, eh, PDIP, P3 saya datang ke Pak Hamzahas pada waktu kita 20 menit Alhamdulillah beliau percaya jadi P3 gabung dengan Golkar berarti PDIP kalah. Kan ini merah ceritanya. Itu setima itu aku. Mari teko Pak Akbar terus mari Pak Tuhan. Hamzah ya mari bunuh aku ndolek uang sing paling menentukan kekuasaan di Indonesia jenenge masih harus gak jadi presiden tapi kudu kok takon iku nek gak kok takon kok kaget dhewe kan jenenge sapa rek oh. sapa Nah, enggak beliau berdua yang tadi itu cukup setengah jam 20 nang Pak Harto itu dua jam setengah lebih saya. itu bisa meyakinkan beliau itu aja nih dia pun cak mau kenapa nopo tapi di saatnya atas atas waduh jadi anak peringatan ini kira no saat dituruti lah atas atas hati-hati ya dan seterusnya pokoknya akhirnya malam itu jam 11 malam saya sudah dapat kartu bahwa oke okay, Gus Dur lusa jadi presiden dan malam sebelum pemilihan saya datang ke Gus Dur kira-kira jam 5 sore di sebuah hotel di dekat Senayan Gus insya Allah sampean jadi meneh Gus tapi aku mergua aku saya nyambut gawe Gus aku njaluk Gus njaluk aja aku ya lurus siji soal Aceh kudu beres Aceh waktu itu masih konflik masih gua masih segala macam terus Aceh harus beres selama sampean memegang kuasaan nih kalau ngantuk gampang dah ada macam-macam aku iya. Nomor loro tidak boleh lagi ada pemimpin Indonesia yang berkaitan dengan Nyai Roro Kidul. Ini aku. Kaget Gus Dur. Wah, ada hubungan dengan Nyai Roro Kidul barang. Terus pokoke gak Kudono. ono. zaman Pak Karno, Pak Harto, saya pikir kabeh kan. Kabeh sih. Melipir-melipir mepet-mepet ngidulan. -mepet Saiki mulai sampean kalah. Terus Gus Dur guyu dhewe. Gampang dah. Aku ingin wis SMS ngero tiga Wis tak sarono. Kan ya aku mbok sampean jilbaban. Gelem cak gelem jilbaban lho. Aku wis delok. Ayo. Ngene ceritane. Kan iso bayang ono menungso mikirnya lo kidul jilbaban nek gak gusdur ya Allah aku bau temen-temen Gus sampean itu lho ngono ae pikiran iku ya Allah ngono ya Bapak ya oke bismillah nanti kita teruskan mengenai pangeran Benowo ini nak didolai api eleke ya ono karo kabeh menungso ono api ono eleke tapi kita kan ambil api e eleke pun kita jadikan pelajaran semua selain Rasulullah, para malaikat dan Allah, ono elee, ono api. nak malaikat api kabeh, gitu. Allah api kabeh, kan Nabi api kabeh. Tapi selain mereka bertiga, awakmu aku podoi, ono api e, ono elee. Ojo golek e wong, tapi golek o api e wong. sa api api e wong, ojo digolek elee. Sak elee e wong, golek ono Eh, ngono nek kira-kira murid ya. Wis eh, saiki lagu apa? Ibu-ibu. Halo. Bidadari surga. Ngene, oh ngono, nyetel Bu. Mboten menawa niki wonge niku tanggung jawab. Wani usul wani nyanyi. Maju bu, maju bu. Ayo bu. Ya? Ayo bu. Masya Allah. Kok diawu? Dan ini aku dari bujur aja piting. Ayo bu. Ayo bu, nama bu. Aku gak iso lagu ini soalnya. Apa juga dari surga? Tidak dari surga. Nah apa? oke, mau gak mau tuan Kenapa sing sing sakit mawon? Arah-arah gak, Ustaz Bruno itu. Ya bismillah. Maju nak ngono Mbak Mbak Mbak Mbak Nia, Mbak Yuli, Ibu diajak maju. Saya dengar fokus bismillah. Lainnya-lainnya Ibu maju semua ndak apa-apa. Utawa ayo sih bareng-bareng kafe iso. Untuk maju kok orang. Judulnya apa ini saya uji? Iki temenan tak judulnya ini. Teman, tanggung jawab tanggung jawab maksudnya di suarga itu ada widodari widodari maksudnya dia orang lanang terus yang jawab itu apa temen-temen ini aja ngawal kan gak diustad Nah, nak itu dari dewa orang terus mengwedok dia apa? Dia bongkotan karo kering karo. Sopo saya ngomong dari ndek swarga itu dari ku sopo? Sopo saya ngomong? Hah? Sopo sing ngomong ndek swarga itu dari Bingung ada-ada bingung. Ora tak ya anu kok. Lha apa-apa ya, aku guyon tapi ya temenan. Niku engko udah, udah nanti ada penjelasan. Ya. Yang dimaksud dari itu apa oleh Allah? Kata bidadari itu berasal dari tradisi Hindu. Ada dewa, dewi, bidadari. Terus ketika menjadi sampean semua untuk usul kira-kira untuk membangun Indonesia, membangun Benowo itu gimana nih ada Pak Kapolres, uh, Pak Kapolsek, ada Pak Dandim, ada tokoh-tokoh kira-kira Benowo itu bertambah rukun masyarakatnya, anak pinter-pinter, sekolah dhuwur-dhuwur yang lantai limo nih Danut kita berikan kesempatan langsung ke para jamaah depan saya ini monggo Bu sikro seragame kita gitu. ayo ayo nih usul apa kira-kira. Ya ayo wani perang ngaji pinter kebutuhan usul. Monggo Bu. Enten sing cangkute umum cangkut mriki cangkut badhe respon langsung mawon. Iya lupa tewani nuturi wong-wong bedawa pinter-pinter. Monggo silakan adik-adik ada nom-nom kene ibu-ibu mungkin yang menyampaikan di forum ini dipersilahkan. Apa nyanyi nih? Tepat jam lima boleh nyanyi. Bu nyanyi boleh bu eh. Siap nih tiga lagu nih eh, urusannya. Gue tak nut, kita eh butuh. Cak mending ini kita nyemangati mereka itu pekerja keras sesungguhnya cak. Ya eh. Ini saya tadi salah karena saya yang lempar bola. Tentak tawa nih ini, ini garon tayu. Saya sampean sing nawani eh bisa tuh bareng-bareng dulu ya. Nah, barangnya apa? Ya, ini jari penawa. Ini loh. Kalau misalnya handphone kok kayak nomor jus sih kira-kira bermanfaat. Ada bermanfaat. Mau kok kayak nomor bayi, dicekel lah. Dipangan barang, ya. Makanya butuh pengetahuan Lu pikir ya. Masih oh ya, benowo nek awakmu gak gagas apa nih benowo yo ya gak gunane. baik wedhus ngadepi dan pun. Anu. Nah, saiki yang menurut Anda perlu kita pelajari dari Benowo, Pangeran Benowo itu apa? Singkati kotak kono apa, yuk didolai bareng-bareng. Apa saja enggak nih Benowo, apa saja? Ah. Apa sampai Nek kepingin ngurung-ngurung orang dok? Iki soalnya terbiasa pengajian yo. Ini bukan pengajian, iki iki rembuk sinau bareng. Ayo coba angkat tangan. Ayo. Ya, Mas, maju Mas langsung karena mikrofonnya di sini supaya terekam. Kiri masuk langsung maju. ya. Langsung langsung tolong temanya jangan terlalu jauh dari yang menjadi hajat kita bersama-sama pada malam hari ini. Termasuk hal-hal yang praktis yang sifatnya lingkungan hidup di sini. Ya mas, sebelah kiri. Kiri Aku dong gelap sing uang itu tinggi ayo mbak. Mas, monggo sing kaos apa iki monggo. Iya, satu lagi coba, satu lagi ini. Atau mas. Eh, lagi Mas, kita itu kan makan benowo sampai drop labine. Ya. Mbak-mbak ayo mesti gak Mbak. Takon tok ya, lho situ. Takon tambahan kos nang njaluk Mbak. Nih, sampai munggah ini ya yo. Nah, <laughs> tangan buat yang naik panggung. Wis, yes. ditungakne muga-muga resmi lancar sudah panggung nih Moga Pak Suko sambil menunggu yang siapa aja mau kesini langsung ya Mbak. Ya? Iya, langsung aja. Langsung aja. Kita mulai juga yang pertama Mas. Mas, kaos Terus silakan Mas apa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Gulo Muhammad Abdurrahman Arif saking menganti. Eh, nanti Gresik. Ngeten ya nun. Teng daerah Gulo niku wonten beberapa macam agama. Ada mulai dari Islam, ada Hindu, ada Nasrani. Kalau tradisi umat Islam di tempat saya itu kalau malam takbiran itu keliling ke daerah-daerah orang Nasrani, orang Hindu, dan orang Islam tersebut. Niat kami itu untuk siar Islam menunjukkan tradisi umat Islam itu bagaimana. Tapi sebaliknya, kalau malam hari raya nyepi, itu umat Hindu itu masuk ke kampung kami dengan membawa ogo-ogo. Dan saya ingin tanya, ogo-ogo, ogo-ogo. Oh. Mereka sering agung ngono Agung ya ya ya. Iku pas nyepi apa pas galungan? Pas malam nyepi. Oh malam nyepi. Nggih. Iya. Iya. Sing kula pengin tanglet iku bagaimana kita menyikapi kedatangan mereka dan juga Bagaimana cara kita untuk memberi pengertian kepada anak-anak kita supaya tidak sampai ya nopo mboten mboten sampai salah jalur mboten mboten terpengaruh mboten ya nopo jalur. Ya itu Assalamualaikum Terpengaruh kok kok itu mah. Iya. Kan tradisi ini nih gue Nah iya, iya. terpengaruh ya apa? Kan misalnya Nggih, lisan ngoten niku kan nggih. Damel koyo dukune ngoten kan. Dukune kan didamel. Terus ogo ini tuh, namine arek cilik dengan kan kepengin tahu hal-hal yang belum ia ketahui. Iya. Yeah. Terus setiap tahun itu mesti dinteni kali lari tali, lari lari tali itu. Sing dinteni apa nih? kau kau ini, Lah terus sing kok sing kok cemaskan yo apa? Nggih, kuwatire niku anak-anak niku Nah, boten mlebu ngono. Nggih boten boten. dong, Kok terlalu ngenteni tradisi ini tiang Hindu ngoten lho. Arek-arek Hindu, iku nyenengno apa sing sing ribut? ana Indomaret kon Ana mall kon malah seneng ono kok ono reca ae lho ngono boneka ono golekan kok ruwet bapak-bapak kali kok kandhani Gusti Allah gak iso didelok rek nek iso didelok dudu Gusti wah nek sing bisa disalep iku mesti menungso itu nek Gusti Allah gak kira iso disalep sapa-sapa tapi aja ngomong ngono banter-banter ya karo anakmu tuh ae ya ngono ya tapi oke kamu harus jelas sing kok cemas mau apa kudu jelas kok khawatir khawatir Kuatir ya, yo ya apa ya nah ya apa yo kok kemas ya apa. Ya, ya, ya eh, ditelok meneh kok kayak ngomong meneh Yang kedua berikutnya. Mas, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dianggap pertanyaan saya ini mewakili Benowo ya, walaupun saya tinggal di Benowo. Uh, Pangeran Benowo salah satu figur yang melindungi warga Benowo kala itu ketika VOC masih berjaya ya kita tahu VOC atau ini Belanda kita anggap itu penjajah karena awalnya dia kesini itu berdagang karena tahu keuntungannya besar dia mulai mencari sumber-sumber yang menghasilkan keuntungan lebih berlipat lagi dan tahu e, rakyat kita mudah diadu domba maka ia mengambil hasil dari sumbernya dengan cara menghabisi semua pemilik sumber itu. Apakah ini sama Cak Nun dengan fenomena sekarang ini uh, munculnya Indomaret, terus Alfamart atau mart-mart yang lain yang itu secara terselubung masuk ke wilayah-wilayah ini yang paling dalam terhadap akses-akses rakyat Indonesia yang iya nyambut gaya anget bisa itu dodol gue kacang gue kopi tapi bisa ini sama merapat terus merapat uh, pertanyaan saya adakah strategi karena pemerintahan kita juga terpaksa harus kalah perang dagang dengan China misalkan dengan yang lain misalkan oh. apakah ada strategi untuk uh, rakyat kita dari terutama Purnomo terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Janun. Ya, dia Pak jumpa kampung Sengang gak sampai di tanggung jawab. Alhamdulillah. Menika ilham kula mboten tepi saking Pak Presiden. Ya. Allah dalem menawi badan lepat menika makam pangeran menawa kudasa secara fisik lingkungan dibangun ben kesana nanti oh jalan itu yo ya, iki dalane kita rada jalan bangunannya ya sing rada kokoh mudah-mudahan ada subaksi donatur sehingga bisa meningkatkan nilai fisik lingkungan maka ada jalan Bukan mawon, mati kula nek beriku kadang-kadang Iya, pirang bayi oh kerane kok kadang-kadang Oh, nek nek donatur sing itu nomor Nggih, sak ikhlase sagede sing oh. Ah. Nek ini aku tak nyeluk iblis-iblis sama yang kayak duit muncul, Beten ya, kalau kita enggak selalu ke goibnya, alifnya saja. Lu gak gak goib, iblis kok goib. Iblis gak goib. Beten. Iblis kok goib. Nyoto cuma gak bisa didelok. Kayak sampean gak bisa delok hati sampean. Nggih. Leres wis. Ngono jadi iya lho maksudku, ojo ngemes ya kok, ngemes ya mudah-mudahan ada donatur, ah. mudah-mudahan. Gue tak kalau naik iblis lho sampean. Duitnya wakil ngomong. Kata iseng dia duit langsung, iso kali juga iso merubah wedi tadi beras apa meneh iblis. Sebenarnya ini jadi. Jadi apa? Jadi iya, jadi sampean kepingin apa jalannya hati ini. Iya terus bangunannya gitu tentara itu pun satu soto saya rasin terus untuk itu ya apa caranya dolek dana tuh dana oke okay, dana kita dolek no cino soge wis gitu ya. belum sakrego wis mandek mawon oh nah wis muni kuwi no iya, nanti ikhlas tur nah Jeng, yang itu itu singgarai sampai aku buatan maju-maju. Nah, gitu. Iya. Gak, gak, mikir. Kalau penting oleh duit, bah, iblis ini tadi babah. Yang penting oleh duit, Sa'il Majid uh, kalau kita melihat eh, masyarakat yang ada di sekitar saya yang saya amati eh, juga kepada saya nilai pada diri pribadi saya sendiri e, pada dasarnya kita semua kalau mau jujur kita semua istilahnya adalah labil dalam arti mengenai hal keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin pada malam hari ini kita duduk bersama Cak Nun, keimanan kita bisa lebih mantap, bisa lebih yakin, tapi begitu kita keluar dari uh, kajian sinau bareng ini langsung uh, ya, kita berada di masyarakat mendapat cobaan sedikit, menjabat teguran sedikit dari Allah Subhanahu wa taala kita sudah lupa dari kaidah-kaidah yang Allah tentukan. Untuk itu saya memohon nasihat dari Caimin Naik untuk kita semua yang singkat dan padat agar kita semua senantiasa dapat memegang teguh keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, takut akan larangan-larangannya dan sebaliknya kita bisa selalu semangat eh, menjalankan semua ibadahnya melalui ajaran Rasulullah Muhammad SAW. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mas Jarwo salon-alon Peru Cak Ainun Naib. Nah, ini <laughs> Monggo, Ini aku jalur sepuluh saya. Iki aku di tugasnya nanti liane aku sopo kon duwe pemimpin formal gak tau belum nunggu bareng kon ya kon duwe pemimpin partai duwe ketua majelis ulama duwe kiai kiai di Jakarta duwe ketua NU Muhammadiyah belum kan di kampung-kampung ini ngrungokno jadi aku ini berarti mekul si Akes yang tak pikul ya Padahal masalah yang kita alami itu kan sangat complicated nggak ya, publik oh, itu ruwet berlipat-lipat gak karuan sehingga itu pun sing ditimpa masalah itu ya nambahi masalah bisa Iku jadi kadang-kadang aku itu kebel ini. Iki ono sing sitok takon liane gak peduli. Pokoknya ada pengajian pokoknya ini Bam gak bam sing ini ngene wes mari mulai. Yo gak tambah popo. Begitu ono tanya jawab mulai. Jadi aku itu bingung kalau rakyat itu kadang-kadang. Aslinya aku itu wajib belajar ini. Ya. Wajib. nah Lalu wajib itu aku itu apa? Aku ini apamu. Nah aku rasul, aku wajib. Nah aku nabi, nak no Rasul itu orang yang diutus oleh Allah untuk memanage keadaan. Kalau nabi itu kan pembawa nabak, nabak itu berita jadi Nabi tidak punya kewajiban kayak aku ini lah. Aku Rasul duduk, Nabi duduk, ketua NU duduk, ketua Mal duduk, pejabat duduk. Aku ini duduk sopo-sopo. Aku rene ini mergo aku sayang karo awakmu, mergo aku ini sodako. Ngono ya, jadi kan aku kewajiban apa-apa asli ini. Cuma ngene kita kalau nang aku tok. orang sopol yang disini tuh kok gak takon. Aku sungguh tuh jawab. Ngono ya, jadi kadang-kadang aku ya Allah ya robbi Karim gak kok berat ya ini lah ya, jadi kadang-kadang aku emosi, kan marmu tak guyu dewi tau iya. aku ya. Aku soalnya ngerti aku emosi tak terus-terus nang ngetono dompet susu ya. beri itu ngetono dompet tak rem sih, lah ya. Saya ini gak sih aku jawab. ini sih, sing lakon tawasul nang sapa? Ya di kanan Ya, saya ngomong tawasul. Oke, maksudmu tawasul itu ya apa? Definisikan. Tawasul uh, itu lantaran apa perantara ya. Sesudah kirim doa. Ya, nah, jadi nah. awakmu nang Gusti Allah tapi liwat sopo ngono ya. Liwat iya. eh, sopo. Nang Gusti Allah kata apa, kan? Ya nanti kadang-kadang ya jaluk, jaluk. Jaluk Gusti Allah liwat Kanjeng Sunan Ampel, lewat Kanjeng Nabi, lewat Kanjeng Nabi. Tawasul. Nah, saya Mbak Ampel kan, eh, Mbak Giri kan uh, di, uh, eh, disambut dong Syekh Maulana Ishak. Eh, nah, ini gerakan nah, ini. Iki saiki digambar sih. Nek kon jaluk langsung nang Allah kalau jaluk liwat sopo-sopo kira-kira oleh kabul ini. Di Jawa Barat ah, langsung. Nah, apa sebabnya kok orang tawasul ini, kata tawasul ini men menciptakan konflik di mana-mana Muhammadiyah gak setuju orang tawasul tapi itu mulanya Muhammad Muhammadiyah gak belum tawasul nah bismillah karena kita bertawasul melalui ini ini ini kan gitu nah ini loh saya kon dulu orang Gusti Allah tapi nak kau gak nyebut-nyebut kanjeng Nabi Gusti Allah kurang seneng mencintai cinta kanjeng Nabi masuk kon Gak nyebut ya, Dimulainya nek dungo kan selalu dimulai dengan tidak, iya, dungo selalu dimulai dengan mercon. Mohon mau ceritanya. Cepat memang jelas. ya para ini gila. Gitu. Ya nek aku iki pemimpin mula, lho, sapa-sapa kudu nanggung kaya ngene iki. Gitu. Ya tapi gak apa-apa, bismillah Gusti Allah sampean sampai sing sayang kali kula wong kula ini belum ngrungokno wong-wong kaya ngene iki lho ya tapi jane gak duwe kebutuhan apa aku wis duwe bojo kala jengking beres ya? Oke, Oke, saya tawasul gini. Menurut saya, kata tawasul jangan dijadikan label. Terus aku nolong ae gak usah disebut-sebut kan loh, tetek kelorok gak gak oh oh oh oh itu lah gak aku tetek aku kelorok gak kelorok menel pokoknya ngising bareng lah kon lah gak ngomong aku tak ngising kok gak usah ngising menel langsung jadi kata tawasalna tawasul itu gak usah disebut-sebut wis lakon cuman problemnya nih dari arah arah makan nak jaluk Gusti Allah langsung luweh Kabul timbani liwat sopo-sopo. Tapi nek awakmu njaluk Gusti Allah katur eling Kanjeng Nabi, eling Sunan Ampel, eling Mbah Tosari, eling Mbah sopo-sopo. Gusti Allah seneng hari iki gowo mbah-mbahne, gowo Kanjeng Nabine, kan ngono to? Ngono. Iya. Nah. Wis wis ngono karo wong gak bosan. mulanya awal itu eh, nak dua Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad apa sebabnya eh? Allah itu punya kekasih yang luar biasa dicintai namanya Muhammad Muhammad itu diciptakan yang pertama kali sebelum Allah menciptakan apa saja Allah menciptakan Nur Muhammad dan karena Allah menciptakan Nur Muhammad maka Allah kemudian bergairah untuk menciptakan semua yang lain alam semesta, planet-planet tamburan, segoro, daratan, tapi turuti awakmu aku. Itu diciptakan Allah karena terlebih dahulu beliau menciptakan ini iya, ya, Nah, Allah seneng nek kok jalur ya apa-apa karo awakmu menyatakan cintamu nang kekasih Allah. Kan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Terus rek mergo aku karo malaikat iki tresno karo Nabi Muhammad iku awakmu kabeh sallu alaihi Wasalimu taslima. Jadi hubungan segitiga Ojok kon jaluk Kanjeng Nabi sampai jaluk akan niki ojok ngono. Jaluk onang Allah sebutan Kanjeng Nabi. Ngerti ya? Jadi tawasul yang niku. Paham? Gitu ya. Aku dengar. Aku dengar. maksud kula kok niki cuman dalam tawaruan, kata lo. Kan kok eh, ilah ila kadang Nabi Mustofa kata enten sahabat kok Mas Abbas bapak e napa ya jeneng awakmu nyebut bapak e lha apa ngene bukan peraturan <laughs> kamu itu ya aneh Boten, boten, boten. Ya iya bener lakon kok sok bapake gak tau ditawasuli. Ibune, lha ya kon lakon ono dhewe. Ngenteni fatwa NU ngono. Fatwa NU. Kalau iya. Kula gak ada pengalaman saking panjenengan. Makanya kalau nek jenengan saja Insya Allah ini kula sebang. Lah iya apa Untuk wasal, tawasul. Wong tawasul apa dalam konteks aku dem kepada Allah dan aku mencintai semua yang diciptakan Allah itu juga tawasul. Sebutan nggak perlu tekan Nabi Adam anak Ibiro kok sebut apa. Nabi ayo wes mesisan. Lapa apa Lapa Lah apa bapak nek buat mbok nek Kanjeng Nabi? mesti sambangnya Abu Talib, Abu Manat, apa kok sebut mari ngono mengirim dan kemulane ya ya, ya. lalu apa mulai kok kata kok takokno nek kan ancane karep dan kamu menghormati masa aku nggak menghormati kanjeng Nabi aku gak menghormati bapak dan ibu nek aku kamu itu baik sebutan masa aku ziarah Gus Dur nang kebuiren aku gak ziarah nak Mbah Hasim gak ziarah ngurus ya itu lakon lo, gak usah ngecam sopo-sopo Gak usah takon-takon nek lakon lo, lo mulai lo, mulai ya ya. Lah aku gak takon dong. Jawab matur iya. Oke, saya nih. Saya kan ada kalimat ini nih Jadi aku takon. Jadi selawatan misalnya kesamaan roh Buddha. Buddha. Sampai roh terjanjian. Jadi sumber selawat itu ada beberapa, termasuk selawat badan. Salatullah, salamullah, ala toha, Rasulullah, salatullah, salam ala yasin, habibillah, tawasal nabi bismillah, wabil hadi, terus, wakulli mujadillah. Nah, ini saya mengutip Pak Muzamil, ini yang menciptakan bukan orang Arab, bukan orang Sir. Yang menciptakan salat badan adalah orang Banyuwangi, Yai Haji kepada ya, eling jenengan. Ali Hasan ya pada tahun sekitar 60-an. Nah, sholat badar itu artinya apa? no pahlawan badar. Nah, terus oleh no gak langsung nagus ya sebab apa sebab itu kan kudu nyebutkan yang Nabi. Soalnya anak muka waktu itu Gusti Allah dileken agak kira-kira. Dapurmu kan Kira-kira dirakan tangga. Terus aku sakit takon wis. Allah berfirman, wahai umat Islam Indonesia, utuslah perwakilanmu menghadap aku satu satu minggu. Sopo? Aku takut, ada nggak yang bisa diandalkan? Ada nggak ulama di dunia hari ini yang bisa diandalkan mewakili kita kepada Allah? Hanya Nabi Muhammad. Makanya kita menyebut Rasulullah ketika berdoa. Karena satu-satunya bisa diandalkan adalah kanjeng Nabi. Itu namanya hubungan cinta segitiga syafaat. Allah, Rasulullah kita. Hubung-hubungan cintanya. Itu loh, dek. Nah, sholat badan itu mendoakan supaya perang badan, eh, pahlawan perang badan itu betul-betul disurgakan oleh Allah dengan harapan diam-diam mergondong pahlawan badan awal dia oleh berkait dengan awal itu. Peristiwa Badar Islam pasukan Islam di perang Badar itu kurang ratus terulas musuhnya sepuluh ribu, mesti kalah dulu ya mesti kalah menurut kamu peperangan ya Pak Polisi ya masa 314 lawan 10 ribu mesti kalah ditambah duduk prajurit bisa misalnya arek lanang pas remi dijak perang menurut menepas kayak jaya oplosan malah dijak jadi mesti kalah, tapi Rasulullah kemudian menempuh satu apa ya, satu semacam siasat kepada Allah, kepada kepada pasukan Badar. Al Rasulullah mengatakan, wahai pasukan Badar, namatun soru nawatur hamu nawatur zaku nafidah ikum Bismillah ya rek kon kok ditolong Gusti Allah kon dimenang no Gusti Allah kon dikai rezeki Gusti Allah. Nah itu tapi gak masuk akal Upam iblis terus mau dapur mumat mau arek nek telulas musuh sekolah ibu kok menang ya apa ceritane. Tapi yang Nabi sing ngomong kok Gusti Allah akhirnya wala sakno Muhammad ngono. Akhirnya semua kalimat Rasulullah itu lebih ibu-ibu ini kok gak paham. Gak paham. Sing dijolok ini iki mau apa gak paham. Nah, ini-ini iya. iki lho ini kadang-kadang lo terputus asa di bela manusia tapi gak apa-apa lah dengan lo tetap api mungkin kemana menet lo semua harus ya sebenarnya ya mangkel-mangkel tapi outputnya lah tetap api jerek mangkel tuh gak apa-apa manusiawi tapi yang penting jumlahnya tetap itu lho rek jadi orang orang ngomong gak usah tawasul gak akan kabul entah gak usah dong ndongak nawang di kuburan gak, gak, gak, gak tutup menutup. Nah, terus uang sing ngomong ngono iku sampai sampean kula dongakno mlebu rokok, Mbok murmur, "Lho kok aku mlebu rokok, Tenang mawon, gak kira kabul dongaku." Ngono to. Apa sampean kepikiran jare sampean gak kabul? Ya duduk bapakne dhewe. Ngono Jadi aku dengar sampean kan hubungan darah, dia mesti gak kabul, Tenang aja, tapi tetap tak dengar. Kulbun rokok ini sardiri, ditelikok. Jadi guyon sing penting, sing penting, sing pinter guyon ya, ya. Oke. Terus nanti mari ngono kita minta nada ke kanjeng. Jelas kalah ya. Tapi Rasulullah mengatakan kon menang rek. Bismillah. Di ikum asal niatmu nih wong cilik. Di ikum. Terus mari ngono kanjeng Nabi dana isin-isin dede ini jangan kita kalah betul. Tapi yang pemalih masuk pulau masuk kalau pidato rek mau mek atas mesti mau kon mosok ngono eh, ngomong ngono tidak ya, mungkin dong komandan perang lima perang ngomong begitu harus mengatakan kalian akan menang kalian ditolong oleh Allah dan kalian diberi rizki asalkan niatku adalah membela, membela orang-orang lemah di muka bumi Sutara, sutara. Iya. Ngono rek. Tak kudu ngono sih, tak kudu optimis ya. Terus kalau Gusti Allah Rasulullah iki gawe kena awakmu kepepet nemen uripmu wiridane kok Kanjeng Nabi ngomong nang Gusti Allah. In apa? Ilam takun alayya ghadabun fala ubali. Terus Kanjeng Nabi turun nek kata diurung-urung Gusti Allah. Ngawur, wong tuh lu ngapain sebuah susah menang gitu mergo rukane dirung ring terus ngomong ini ya Allah kula kalah mboten napa-napa matek nih kula trima modyan kut leden mboten napa-napa gak paten kula malah aku bali itu bahasa Arab ya jadi mene apal mana ya kan diuring-uring karo mandormu lak bali maksudnya gak paten dia gak paham deh ngomong-ngomong mesos sing gak paham lan gak aku tadi your eyes maksudnya matamu aku gelap muring-muring di Arab itu tak uring-uring polisi itu di Inggris di London tak uring-uring wah isu-isu gak paham ini tuh dia pernah aku rene lho gue duit-duit gue dia nih sampai ngelarang-larang aku manggon dikir mbahmu yang ngerampok di negara aku mau tapi aku dua hati rumah yang musuh-musuh rumah aku saya beneran pak saya gebrak gebrak meja di Utrecht di kantor polisi Utrecht ngapain mereka lu izin tinggal tiga minggu tak gak oleh tak ureng-ureng, mbahmu yang ngerampok berubah yang anda kritik tadi kan wah biar zaman jadi tokoh mahasiswa gini gini gini saiki akhirnya ya penindas lo itu asing penindas yang tidak penindas banyak dan mereka tidak ikut kekuasaan jangan lupa itu ada yang bertani ada yang dulu menjadi penulis sangat bagus, sangat populer di salah satu majalah utama di Indonesia selama puluhan tahun. Akhirnya karena putus asa sama seluruh keadaan, akhirnya DE kuliner maknyus dah terus gimana taek taek ini maknyus saya harus kalau jangan lupa dia bukan orang makanan orang itu dulu kolomnis nomor satu tempo zaman tahun 70-an 80-an dan dia pinter dia ngerti macam-macam tapi didelok wancane oh, belum kalami kabeh ya wis tak ibadah karena saya gitu dipelajari itu jadi jangan dipikir beliau itu nggak ngerti apa-apa ngertinya makanan. Gitu loh. Jadi itu banyak orang yang yang tidak anda kata dan tidak mungkin pemimpin sejati masuk televisi yang benar aja. Tidak mungkin kebenaran seperti ini terus diwawancarai oleh Najwa. Itu nggak mungkin. Nggak mungkin lah. Meskipun setelah saya ngomong gini terus mereka ingin membantah dengan mengundang dia juga bisa. Supaya ternyata Cak Nun salah kok, buktinya lah dua menit gitu kan. Tapi kalau normal ya nggak mungkin. Oppo kick Andy ya. terus memanggil ini, gimana lo nggak itu wajahnya? Jadi kebenaran tidak laku di tanah yang luas mainstream ini tidak laku kebenaran, kebaikan, kesucian, keindahan tidak laku. Tidak ada yang indah, semua diindah-indahkan tapi tidak ada yang indah. Nah, Pemalsuan yang terjadi, pemalsuan itu bahasa modernnya pencitraan. Tapi pemalsuan toh. Dari A menjadi A plus, susah jadi B, susah dari C. Kan gitu. Nah di sini tidak ada pencitraan. Pencitraan opo. Opo nih. Di Woi, gini ya mek tironya woi gini. Gak ada pencitraan sama sekali. Di Padang Bulan di Jombang lebih parah lagi. Gak ada apa-apanya pengajian orang lumpuh ngunut dok. Ngunut dok. Gak ada hiasan sedikit pun. Dan kita kesini tidak berhias-hias, kita di sini justru kita membuka jiwa kita selebar-lebarnya, setulus-tulusnya. Dan saya tidak yakin, saya tidak percaya kalau ketulusan dan kesucian Anda itu tidak dilahirkan oleh Tuhan menjadi kejayaan masa depan bangsamu. Amin ya Rabbal Alamin, untuk itu penuhi mas. KC ini, seluruh maknya di seluruh Indonesia. Pendidikan politik, iya. Pendidikan Agama iya, spiritualitas iya, budaya iya, kesenian iya, teknologi iya, hukum iya, semuanya, seluruh universitas ada di sini. Apakah forum KC punya kewajiban kepada Anda dan bangsa Indonesia untuk melakukan itu? Tidak, tapi mereka melakukannya lebih intensif dibanding yang dibayar-bayar. Anda kuliah di UI bayar semester satu jam dikasih kuliah satu jam dua jam. Kamu kesini sini ndak membayar dikasih kuliah intensif dua tiga kali kuliah cukup untuk senyum-senyum di kantor masing-masing. Betul enggak? Udah punya kesaktian nggak bisa dihapusi orang dan hatinya tenang, dewasa, tahu ambil jarak, tahu mulur mungkret, memahami apa-apa komprehensif kan begitu. Anda menjadi tangguh hatinya, tangguh mentalnya, pikirannya kaya kan begitu. Tanpa bayar. Jadi apa namanya itu? Sodako. Oke. Jadi di sini terjadi tiga lapis sodako. Empat sih sebenarnya. Saya, sodako, sama teman-teman yang menyelenggarakan kaji. Teman-teman yang menyelenggarakan kaji sodako kepada Anda. Gitu? Nah, Anda sedekah kepada siapa? Saya tanya sekarang. Apakah KC punya kewajiban atas yang sekarang disebut Indonesia itu? Yang tidak ada kewajiban apa-apa. Sebenarnya yang harus berterima kasih siapa? KC, makanya kepada Indonesia. Ataukah Indonesia harus bayar pajak kepada kita? Eh? 6 Abad, Jawa dan Sunda sama sekali belum beres. Masih ada dendam yang sangat mendalam. Berarti ya, ini sebelum kita Anda harus harus mengumpulkan lebih banyak lagi. Itu harus kita, itu fakta kita dan itu bukan kita benci, bukan kita ini bisa ya kan siapa-siapa. Yuk kalau gitu mau bagaimana sekarang? Yuk kita berunding. Karena peradaban yang sudah air kawahnya sudah menetes dan sudah melimpah ini harus kita putuskan formulasinya pelan-pelan dan malam hari ini jelas sekali formulasi masa depan itu ada di KC dan Maya-Maya iya. Anda sudah mikirin semuanya wis ono pelangi barang itu Mang wis ono gambar-gambar itu dan memang harus dari daerah Nganjuk karena hutan-hutan angker itu ada di sebelah selatan Jadi kuliah ya Reiki yang gitu, jangan universitas ngedul titik. kuliah itu dia melihat perpustakaan digital di dalam hutan. Jadi nek semua bualas, ngene misore wit terus melek ketok seret. Digital. Sehingga saya sendiri pengen menanyakan banyak karena kita sudah sudah membicarakan itu cukup lama tapi dia meresmikannya dan memformulasikan secara lebih jelas tepuk tangan untuk dia kita ini nggak ngerti bedanya negara sama pemerintah nggak ngerti nggak nggak nggak ngerti presiden fungsinya perdana menteri perdana menteri tapi presiden lembaga negara lembaga negara nggak beda nih pegawainya juga pegawai negeri kata negeri itu bukan bahasa konstitusi bukan bahasa birokrasi negeri itu bahasa kesenian dan bahasa kebudayaan. Padamu. Kalau kamu bilang negeri sama dengan negara, coba rubah lagunya. Padamu negara. Gak bisa negeri sama negara berbeda. Dia yang satu itu nuansa, yang satu itu pendapat maka pegawai negeri itu tidak akan pernah beres karena mereka itu hanya nuansa. Seharusnya mereka pegawai negara. Sehingga mereka tidak terikat kepada pemerintah. Kalau pegawai negara ada di kantor kabupaten, dia bukan bawahan bupati. Dan begitu mestinya ya Mas. Bukan bawahan bupati. Ya, ini negara memang aneh. Gitu lah aneh. Yang kerja sudah 30 tahun di kantor itu menumpuk karir setengah mati, nanti tiba-tiba ada outsourcing lima tahun ngatur yang sudah kerja berpuluh-puluh tahun coba kok gelem hari-hari ini Loh kamu yang sudah ngerti segala sesuatu puluhan tahun di sini datang orang baru yang nggak ngerti apa-apa yang tenaga kontraan itu pun setelah kamu taati empat tahun ternyata kena KPK jadi ini memang nggak masuk akal jadi ini anda bersodakoh luar biasa cuman ini sodakoh sodakoh itu tidak boleh dipaksakan jadi saya tidak akan ke MPR. kalau Anda tidak percaya kepada mereka, kalau Anda membangun sesuatu berdasarkan legitimasi mereka. Mau demo ke siapa kita? Yang kita demo adalah orang yang memang bisa kita percaya untuk merubah. Sopo sih kok demo? Tidak ada. Wong mereka semua tidak ingin ada perubahan kok. Yang ingin perubahan Anda kok ya demo nang awakmu dhewe. Jadi ini sedekah kalau mau dipakai monggo, enggak dipakai mati yo. Enggak ada masalah. Saya juga tidak punya nus apa-apa teman sekalian mau bernak kalau Indonesia pasti tidak. Dan sejak pemilihan presiden saya sudah tidak pernah menyebut kata itu di dalam tulisan saya. Jadi kalau saya ditanya, Cak Nun orang Indonesia, saya penduduk, tempat yang sekarang disebut Indonesia. Tapi kalau negara Indonesia saya tidak ngakui. Tidak ngakuin. Loh, makar. Loh, gak makar, gue gak ngakuin kok. Loh, urusan hati saya dan pikiran saya dong. Loh, ada soto kata kamu enak, kata saya enak, malah saya Saya kan tidak melanggar apa-apa. Waktu pikiran saya kok. Dan saya juga tidak tidak melakukan kriminalitas, tidak melakukan apa-apa kok. Saya jadi penduduk yang sangat taat, sangat baik. Kalau di tilang polisi tak sentak, mulai. Bill proses ngerepoti, polisi ngerapoti, ngerepoti. Minggir. Gue gue gue gue gue. Jadi teman-teman sekalian, saya senang sekali ini. ini fakta kita. Fakta kita. Tapi harap ingat, kalau kemarin di Bang Bang Wetan, Pak Dr. Ananto mengatakan hidup itu kan ada input, ada jadi kalau sistem sosial kan ada input, sistem, output yang gitu. Nanti ada outcome juga. Nah manusia itu hanya punya hak dan kemampuan di wilayah input dan proses sistem. Tapi nanti outputnya dan outcome-nya itu betul-betul di luar kekuasaan manusia. Makanya seorang ibu selalu harap-harap cemas kalau anaknya mau lahir di sini papa kalimo. Karena dia